بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه قال سيدنا الحبيب عمر بن سميد بعض الأولياء سره في أولاده وبعض في أوراده وبعض في تصانيفه وسيدنا الحبيب عبد الله الحداد حصل له ذلك كله والناس إلى اليوم يسيرون في بركته أو كما قال وأستغفر الله Habib Umar bin Sumit berkata, ba'dul aulia sebagian aulia itu sirruh sirnya fi auladi di anak-anaknya. Diteruskan oleh anak-anaknya. Anaknya menjadi orang manfaat. Anaknya menjadi orang yang alim. Anaknya mujabud dakwah gitu. Wa ba'dhum fi auradi, sebagian mereka sirnya di auratnya, wirid-wiridnya melakukan ini subhanallah bisa gobul baca itu ya hajatnya kesampaian sirnya ada di wiridnya wa ba'dahum fi tasanifi sebagian lagi ada di karangan-karangannya ngikuti bimbingannya baca kitabnya dapat ilmu yang manfaat bisa menjadi orang soleh bisa sampai kepada Allah Al-Habibullah Haddad Habib Habibullah Haddad Hasallahu dalikulluh semuanya dapat di wiridnya ada sirnya di anak-anaknya semuanya jadi aulia Allah dan juga di tasawufnya karangan-karangan kitabnya juga ada sirnya dapat semuanya Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad ha nasu ilal dan manusia sampai sekarang Yasiru nafi barakatih. Semua dapat barokahnya beliau. Huh? Semua dapat barokahnya. Yang baca Wirdul Latif, yang baca Ratibul Haddad, yang baca Nasaihid Diniyah, Risalatul Muawana. Kemudian juga barokah anak-anaknya banyak menjadi cucu, anak cucunya juga banyak menjadi aulia Allah. Huh? Nah, eh, jadi mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang demikian ya. Jadi Imam Abu Haddad ini komplit ya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan luar biasa dari ilmu, dari makom, dari wilayah semuanya dapat ya. Semuanya dapat beliau. Naam. Wa qala radhiyallahu anhu qala sayyidina Umar al-Bar fi madh sayyidina Abdullah ba naqul nubuwah la sabila ila halin nubuwah wa innama naqul wirasatun nubuwah Al-Habib Umar Al-Bar menyatakan Apakah kita menyatakan kenabian Haddad? Tidak, tidak mungkin. Sesempurna apapun beliau, tetap beliau menjadi pewaris daripada Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada kenabian selain Nabi Muhammad. Nah, kok ada orang kece-kece nggak tahu ilmu kemudian mengaku nabi. Nah, seperti al Haddad eh, itu pun tidak boleh ada seorang pun menyatakan beliau adalah nabi. Lihat karangan kitabnya, lihat wiridnya, lihat luas ilmunya. Itu pun tidak ada satupun yang boleh menyatakan beliau adalah seorang nabi. Tidak ada. Nabi udah terkunci dah. Hah? Dengan Sina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Tapi beliau adalah benar-benar pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Ah, luar biasa ya. Memang sampai dikatakan munculnya Abu Haddad ada di akhir zaman ini rahmah bagi al-mutaakhirin. Sebenarnya layaknya Abu Haddad ini hidup zamannya sahabat model beliau itu. Ya ibadahnya, ya ilmunya, ya suluknya, akhlaknya layaknya zamannya sahabat. Cuma ada memang dalam umat Muhammad ini Allah munculkan figur-figur seperti mereka para sahabat Rasulullah itu. Walaupun tidak menjadi sahabat, tapi figur-figurnya model begitu. Hmm. Sampai dikatakan mereka kalau seandainya Imam Ghazali itu hidup zaman beliau, pasti Imam Ghazali banyak menukil daripada beliau. Huh? Pasti Imam Ghazali banyak menukil daripada beliau. Tapi begitulah, subhanallah, rahmah bagi muta akhirin, Allah berikan rahmat bagi muta akhirin beliau dihidupkan ada di akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa taala. هات وقال رضي الله عنه مناكب سيدنا الحبيب عبد الله الحداد في كلامه وهو قد ترجم لنفسه انظر إلى اتصافه بالفقر والعجز والانكسار في قصائده الذي هو من شأن الكم للعارفين مثل قوله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري إلى آخرها لمن تدبر ذلك أو كما قال مناكب Haddad ini kamu bisa lihat Daripada ucapannya kamu bisa melihat siapa beliau. Hmm? Jadi sebenarnya beliau sudah mengisyaratkan tentang manakib beliau sendiri dalam ucapannya. Dan ucapan-ucapan itu tidak mungkin akan diucapkan kecuali orang yang sempurna daripada para ulia Allah. Wali yang sempurna, bukan wali biasa. Wali sempurna berarti wali yang kelas tinggi, teras atas. Coba dalam gosidah-gosidahnya ya, qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari wa li hadas sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dimna fakri, wa tirari yani. kafani ilmu rabbi cukup bagiku ilmu Tuhanku min su'ali waktiari daripada permohonanku dan usahaku. Allah itu Maha tahu. Ente enggak minta Allah tahu apa yang kamu perlukan. Allah itu Maha tahu. Kamu usaha apapun Allah mau tahu, Maha tahu apa yang kamu harapkan. Terus apa perlunya minta? Apa perlunya ikhtiar? Allah Maha tahu, Dok. Ya Allah, masuk ke surga Allah tahu ini nggak minta nggak sebutkan Allah maha tahu tapi kenapa kok masih berdoa fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari doaku permohonanku itu adalah menjadi saksi bahwa aku hamba yang pasti memerlukan Tuhan memerlukan bantuan Tuhan eh? ini Bukan karena aku ngingetkan Tuhan atau Tuhan tidak tahu keperluanku sehingga aku mohon macam-macam sama Allah. <laughs> Enggak, bukan itu. Aku usaha, aku belajar, aku itu bukan karena Allah tidak mengetahui atau tidak mampu memberi tanpa usahaku. Tidak. Tapi itu semuanya adalah untuk membuktikan aku ini hamba yang perlu denganmu ya Allah. Hamba, hamba, hamba yang selalu mengharapkan darimu ya Allah. Walihada sir karena menjadi hamba yang selalu perlu doa itu sebagai saksi daripada hamba yang selalu memerlukan bantuannya ad'u aku memohon kepada Allah fi yasari wa asari baik dalam kesenanganku maupun kesusahanku. Tidak ngenteni susah minta, enggak. Senang juga minta sama Allah. Kenapa? Walaupun senang aku masih perlu kepada Tuhanku. Susah juga perlu kepada Tuhanku. Kaya juga perlu kepada Tuhanku. Karena itu aku selalu berdoa kepada Allah. Sampai ketahagagtu bi'azzi wa khudu'i wa ankisari benar-benar aku menyatakan tidak mampu. Aku khudu, aku pasrah. Hatiku sudah lebur dengan Tuhanku udah nggak punya apa-apa aku ini seakan-akan begitu. Alhasil kalimat-kalimat yang demikian ini bukanlah diucapkan oleh orang-orang yang biasa. Tapi ini orang-orang yang sudah sampai kepada Allah dan dalam peringkat yang sempurna. Hah? Dalam peringkat yang sempurna. Karena itu Allah Haddad ini eh, dikatakan kudbul irsyad. Hah? Ya. Gudbul Irsyad karena bimbingan-bimbingan beliau tadi itu luar biasa jadi Gutub itu macam-macam halnya Aulia itu macam-macam ada yang keunggulannya pada kitabnya, bimbingannya nah, itulah Abu Haddad Gudbul Irsyad ya. ada yang karena perasaan cintanya seperti Habib Ali itu katakan Gudbul Mali penuh dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, eh, macam-macam dijuluki mereka tadi itu. Nah, jadi keunggulan-keunggulan para wali ada. Yang sempurna, semua keunggulan terkumpul pada Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Jadi para ulia Allah itu mereka mengambil sebagian daripada kesempurnaan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada dalam dakwahnya, ada dalam ucapannya, luar biasa kalau ngomong wah orang betul-betul uh, terbuka hatinya. Ini mengambil sirnya dari ucapan ngambil daripada Rasulullah gitu. Ada yang kelihatan mukanya, kelihatan aja mukanya banyak orang yang bertobat gitu Ini dari wajahnya Rasulullah. Ya, ada yang dengan akhlaknya, dengan zuhudnya, dengan ibadahnya ngambil-ngambil begitu. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun min minal bahri aw rashfan minat diami. Mereka tadi itu ibarat mengambil daripada lautan Rasulullah. Nah, kesempurnaan pada Rasulullah yo wajah yo bahasanya yo akhlaknya zuhudnya semuanya pada Rasulullah sempurna sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam nah karena itu aslafuna itu pesannya itu kalau dahulu baca kitab Imam Ghazali Dahulu baca kitab Imam Ghazali, semuanya baca kitab Imam Ghazali. Setelah Al-Haddad baca kitab Imam Ghazali dan Kutubul dia Dan kitabnya Abu Haddad. Hah? Sebelum Al-Haddad semuanya mengisyaratkan baca kitab Imam Ghazali. Kutubul ya itu kitab yang bermanfaat. Semuanya mengisyaratkan ke sana. Nah, ada salaf yang men yang tidak mendukung dalam baca kitab Imam Ghazali tidak ada. Setelah Al-Habdullah Haddad tambahi lagi baca kitab Imam Ghazali dan kitab Al Haddad. Karena di dalam kitab Al Haddad itu ada manfaat-manfaat yang tidak ada dalam kitab Imam Ghazali. Ada keterangan-keterangan yang tidak disebutkan dalam kitab Imam Imam Ghazali. Hah? Karena itu mudah-mudahan insyaallah kita dapat barakah beliau ya. Wallahualam.